بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Para pendengar Radio Hang FM, Radio Ababil, ikhwan-ikhwan yang hadir di studio ini. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kesempatan untuk dapat melanjutkan kajian kasyf syubhat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari dalam diri kita berbagai macam syubhat dalam agama ini sehingga kita berjalan di atas rel agama dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu, bukan dengan syubhat. Tentunya syubhat itu akan dapat dihapus dengan ilmu. Penyakit syubhat terapinya adalah ilmu. Belajar, menuntutnya, mendatangi kajian, membaca kitab para ulama. Itulah dia terapi untuk penyakit syubhat. Karena dalam Islam ada dua penyakit, tidak ada yang ketiganya penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syahwat terapinya adalah tazkiyatun nafs. Banyak melatih diri untuk mensucikan diri, meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Itu terapinya, mensucikan diri. Adapun terapi daripada penyakit yang kedua, syubhat, maka tidak lain tidak bukan adalah yakni menimba ilmu, menuntut ilmu. Baiklah para hadirin, para pendengar, dimanapun Anda berada. Kita telah jelaskan di kesempatan yang silam tentang masalah syafaat. Di mana orang-orang musyrikin di masa lampau menyebutkan bahwasanya mereka memuja berhala-berhala yang mereka puja, memuja wali-wali, malaikat, dan seterusnya sebagai bentuk syafaat agar mereka diberikan oleh sesembahan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu pula yang terjadi dengan umat belakangan yang datang di mana mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka perbuat memuja kuburan, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal di kuburnya, memuja wali-wali orang saleh adalah merupakan bentuk daripada mengharap syafaat mereka. Sebagaimana Allah katakan, mana abduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami mengibadati mereka kecuali agar mereka mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara syafaat telah kita jelaskan bahwasanya syafaat dalam Islam ada syafaat yang ditolak namanya syafaat manfiyah Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang ditolak. Karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan sesungguhnya milik Allah seluruh bentuk syafaat. Jadi syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu syafaat yang manfiyah, yang ditolak, yang tidak akan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat itu milik Allah. Maka minta syafaat kepada selain Allah adalah meminta kepada yakni tujuan yang salah alamat. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang musbatah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni syafaat yang mengikuti prosedur. Dalam Islam syafaat itu dapat diterima jika dia memiliki dua syarat. Yang pertama adalah al-idznu min Allah li syafi' an yashfa'. Yang pertama izin daripada Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat agar memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu. Ini yang pertama izin Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih?" Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah swt? Ini syarat yang pertama. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika Allah tidak izin tidak akan diberikan. Yang kedua, ridha Allah anil masyfu'ilah. Yang kedua ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang akan diberikan baginya syafaat. Yang pertama izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan oleh si fulan syafaat kepadanya. Ini syarat yang kedua. Allah mengatakan wala dalam surah Al-Anbiya ayat 28 wala yashfa'una illa liman yirtadha. Tidaklah mereka akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Ini syarat yang kedua. Yang pertama izin Allah, yang kedua ridha Allah SWT. Yang pertama izin Allah kepada asy-syafi'. Yang kedua ridha Allah kepada al-masyfu'ilah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan izin tidak dan Allah swt tidak meridhai orang-orang yang menyekutukan Allah swt. Makanya seluruh pelaku kesyirikan tidak akan mungkin diberikan oleh Allah swt syafaat. Tidak akan Allah berikan izin kepada syafi' untuk memberikan syafaat. Makanya tidak berguna syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Kecuali hanya meringankan saja, menyelamatkan dirinya dari neraka tidak diterima. Karena Allah nggak izin. Yang kedua, Allah tidak akan pernah ridho kepada al-masyfu'ilah yang dia terikat dengan kekufuran, yang terikat dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ini dua syarat ikhwan, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru syafaat itu dapat ditetapkan dan diterima dalam Islam. Tentunya musuh-musuh Islam senantiasa mengikatkan syubhat, menyebarkan syubhat kepada orang-orang banyak agar menjauhkan mereka daripada Islam yang sempurna, yang hakiki, yang murni, menjauhkan mereka daripada sunnah. Maka senantiasa mereka akan memberikan subat-subat. Contohnya mereka akan mengatakan mereka itu orang-orang sesat karena mereka mengharamkan syafaat. Ketika kita jelaskan bahwa syafaat itu akan diberikan dengan dua syarat. Syafaat itu akan diberikan kepada sembarang orang. Syafaat itu milik Allah swt. Akhirnya mereka ambil kesimpulan mereka yang mengaku alusunnah itu mengharamkan syafaat. Ini adalah merupakan telbis, mengkelabui umat, mengkelabui manusia. Sebagaimana mereka senantiasa mengatakan mereka itu, orang-orang yang mengaku sebagai alusunnah adalah orang-orang yang mengharamkan berselawat kepada Nabi. Padahal demi Allah kita tidak pernah haramkan. Karena yang kita haramkan adalah lafaz-lafaz syara eh, salawat yang dalamnya ada kandungan-kandungan kesyirikan. Mereka juga akan sebarkan fitnah. Mereka itu alus sunnah. Mereka mengharamkan ziarah. Demi Allah kita nggak pernah haramkan ziarah kubur. Yang kita haramkan adalah orang-orang yang ziarah dengan tujuan berdoa minta dan memuja kepada orang-orang yang telah meninggal dan seterusnya. Ini semuanya syubhat. Sama dengan mereka mengatakan, kenapa akan haramkan syafaat? Bukankah syafaat itu adalah perkara yang hak? Sebagaimana yang kelak akan kita baca dalam kitab ini. Berkata Syekh Muhammad رحمه الله تعالى فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى jikalah mereka mengatakan aku jika dia jikalah mereka mengatakan yakni an nabi Nabi Muhammad SAW itu diberikan Allah syafaat karena itulah aku memohon kepadanya memohon kepada Rasulullah syafaat Ya Allah akan yang Allah berjanji akan memberikan kepadanya. Ini syubhat mereka. Ketika kita katakan ya fulan, janganlah minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta syafaat kepada Nabi, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengatakan, "Wahai akhi, wahai fulan, Nabi itu bukankah Nabi itu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan syafaat?" Jadi yang kita minta kepada Nabi SAW adalah syafaat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ini syubhat mereka. Fal jawab anna Allah a'tahu syafa'ah wa nahaka an hadha. فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا maka jawablah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat. tapi Allah Subhanahu wa taala melarang engkau berbuat kesyirikan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kepada dalamnya yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau meminta kepada Allah dengan sesuatu selainnya beserta Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada dalam surah Jin ayat 18. Maka janganlah engkau meminta bersama Allah Subhanahu wa taala selainnya seseorang selain Allah Subhanahu wa taala maka katakan kepadanya ya akhi barakallahu fiik wahai saudaraku wahai fulan nabi memang Allah berikan syafaat tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala melarang engkau berbuat syirik memuja kepada selain Allah Subhanahu wa taala meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukankah Allah mengatakan janganlah engkau berdoa Fala tad'u Allah ahada. Janganlah engkau minta doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala seorang juga pun. Fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi' nabiyyuhu fika fa'tihi fi qawlihi fala tad'u Allah ahada. Jika memang engkau berharap kepada Allah agar nabimu memberikan kepadamu syafaat, maka patuhi nabimu. Patuhi dia. Patuhi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan fala tad'u Allah ahada. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan seorang jua pun. Patuhi dia agar engkau diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan nabimu. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kau katakan aku minta syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW, aku minta syafaat beliau yang memang Allah berjanji akan berikan kepadanya, katakan bahwasanya selain Nabi pun diberikan syafaat. فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون maka telah terdapat dalam keterangan-keterangan yang benar dalam hadis-hadis maupun dalam ayat-ayat dalam dalil-dalil yang sahih bahwasanya malaikat-malaikat juga memberikan syafaat anak-anak yang meninggal kecil yang meninggal ketika kecilnya juga akan memberikan syafaat kemudian para wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan syafaat أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منه منهم baik jika engkau telah meyakini bahwasanya bukan hanya nabi diberikan syafaat malaikat-malaikat juga akan diberikan Allah SWT baginya izin untuk memberikan syafaat demikian juga yakni anak-anak kaum muslimin yang meninggal kecil yang meninggal bayi akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Demikian juga para wali-wali, apakah engkau berani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu syafaat, maka aku meminta kepada mereka? Beranikah engkau mengatakan bahwasanya aku minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada anak-anak yang meninggal kecil, minta syafaat kepada para syuhada, wahai para syuhada, berikanlah kepadaku syafaat. Beranikah engkau mengatakan demikian? فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتاب jika engkau katakan ya boleh-boleh saja sah-sah saja minta kepada mereka syafaat jika itu yang engkau katakan berarti engkau telah kembali mengibadati, menyembah orang-orang saleh yang telah berarti engkau telah kembali kepada cara beribadah yakni orang-orang terdahulu yang menyembah orang-orang saleh mereka yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. karena telah disepakati pada kesempatan yang silam bahwasanya orang-orang yang mendatangi para nabi yang telah meninggal, wali-wali saleh yang telah meninggal, yang mendatangi e, kuburan-kuburan orang-orang saleh yang juga menyembah malaikat dan seterusnya. Mereka semua tidaklah mengatakan kecuali bahwasanya apa yang mereka harapkan ini adalah pemberi syafaat memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan bagi mereka syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau katakan maka eh, boleh-boleh uh, saja meminta syafaat kepada orang-orang tersebut kepada nabi-nabi, orang saleh, anak-anak kecil, malaikat dan seterusnya, berarti engkau telah kembali kepada agama lama orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa mereka tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan tersebut kecuali agar diberikan bagi mereka syafaat akan memberikan syafaat kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Wa in qulta la batala qauluk. Andai kata kau katakan tidak, berarti telah batallah apapun yang kau katakan bahwasanya aku minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau ingkari aku minta syafaat kepada Nabi? Maka batallah ungkapan perkataan ini. Wa a'tahu Allah syafa'ata wa ana atlubuha mimma a'tahu Allah. Maka batallah ungkapanmu tadi bahwasanya Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi SAW maka aku minta kepada beliau yakni sallallahu alaihi wasallam syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Batalah perkataanmu tadi. Ini jawaban kepada yakni syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengatakan kami tidaklah mendatangi kuburan Nabi SAW kecuali agar meminta syafaat kepada beliau saja dan seterusnya. Fa'inqal ana la usyriku billahi syai'a hasya wa kalla jika dia berkata dia menyebutkan syubhat yang lain yang baru aku tidak berbuat syirik kepada Allah SWT hasya wa kalla sekali-kali tidak al iltija'a ila salihin laisa bisyirkin jika dia mengatakan aku tidak akan mungkin berbuat syirik selama-lamanya tetapi yakni berlindung kepada orang-orang saleh mengadu kepada orang-orang saleh, bertawakal kepada orang-orang saleh, kembali kepada orang-orang saleh bukanlah kesyirikan. Itu katanya. Faqul lahu idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrim zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiru fama hadha alladhi fama hadha al-amru alladhi harramahu Allah. Jika dia berkata, yakni dia sebutkan subatnya, aku tidak berbuat syirik karena kita mengharap kepada wali mengharap kepada nabi kuanggap itu bukan bagian daripada kesyirikan mengharap kepada orang-orang saleh itu bukan bagian daripada kesyirikan katakan kepadanya jika engkau telah meyakini bahwasanya Allah telah mengharamkan syirik dengan sebab beratnya pengharaman lebih dahsyat daripada pengharaman zina dan engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya. Maka menurutmu apakah perintah Allah Subhanahu wa taala tadi? Yakni apa itu perintah? Yakni larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik tadi. Apa yang Allah haramkan tadi? Apa definisi syirik menurutmu? Jika engkau katakan, aku memuja wali, aku bergantung kepada wali, itu bukan syirik. Aku mendatangi orang-orang salih, itu bukan syirik. Katakan kepadanya, jadi apa syirik menurutmu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wadzakir annahu la yaghfiruh. Ingatkan bahwasanya perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhinya, yakni berbuat syirik. Peringatkan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang yang melakukannya. Fa innahu la yadri. Pasti dia tidak akan mengerti apa itu hakikat syirik. Faqul lahu Katakan kepadanya, "Kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuh?" Bagaimana engkau katakan bosnya engkau berlepas diri pada kesyirikan padahal engkau tidak mengerti hakikat daripada syirik itu sendiri? Ikhwan, para pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yakni mayoritas kebanyakan daripada eh, orang-orang yang tergencir ke dalam kesyirikan mereka tidak paham apa itu hakikat syirik makanya mereka mengatakan saya tidak pernah berbuat syirik karena definisi syirik menurut mereka itu sangatlah sempit sekali. Ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan di kesempatan yang silam. Se sebagian orang-orang menganggap yang namanya syirik adalah menganggap ada Tuhan lain selain Allah yang mencipta alam semesta. Atau ada Tuhan yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat daripada selain Allah SWT. Ini definisi syirik menurut sebagian orang dia nggak mengerti bahwasanya ini bukanlah dia hakikat daripada tauhid dan bukan ini hakikat daripada kesyirikan. Karena hakikat daripada syirik adalah memberikan segala macam bentuk perhambaan, peribadatan yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi diselewengkan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah. Tawakal itu ibadah jika diberikan kepada selain Allah maka itulah kesyirikan. Doa itu ibadah, menyembelih itu ibadah. Beristighatsah itu ibadah, berlindung itu ibadah jika diberikan kepada selain Allah SWT dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melindunginya, maka itu adalah merupakan kesyirikan. Katakan kepadanya, Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah engkau menganggap bahwasanya Allah ketika mengharamkan syirik kemudian Allah tidak menerangkan apa itu syirik? Apa itu hakikat syirik kepada kita? Katakan kepadanya, apakah engkau menganggap ketika Allah mengharamkan kepada kita untuk berbuat syirik, tidak dia jelaskan apa itu syirik? Fa jika orang ini menjawab asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam jika mereka mengatakan syirik itu adalah menyembah patung-patung sementara kami tidak menyembah patung-patung ini syubhat mereka ini pemahaman sempit mereka tentang masalah syirik menurut orang-orang menurut orang-orang yakni yang tergelincir ke dalam kesyirikan syirik itu adalah menyembah patung-patung itulah syirik ada patung diletakkan di rumahnya dia sujud kepadanya dia ruku itulah syirik maka jawablah kepadanya Fakullah katakan kepadanya ma makna ibadatul asnam baik kalaulah kau anggap syirik itu adalah menyembah patung-patung, beribadah kepada patung-patung. Terangkan kepada kau apa makna menyembah patung-patung itu. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها Apakah engkau wahai fulan menganggap bahwasanya mereka yang menyembah berhala-berhala itu apakah berbentuk berbentuk yakni pohon-pohonan, batu-batuan? Apakah mereka meyakini bahwasanya batu-batuan ini, pohon-pohonan ini mencipta, memberikan rezeki, mengatur perkara orang-orang yang meminta kepadanya? Fahada yukadzibuhul Quran. Kalau katakan ya, maka jawablah bahwasanya Al-Quran mendustakan ungkapan seperti ini. ya ini mendustakan anggapan seperti ini. Jika dia berkata, saya ulangi kembali. Jika dia berkata, syirik itu menurutku adalah menyembah berhala, menyembah patung-patung. Katakan kepadanya, apa maksudmu menyembah patung-patung? Apakah maksudmu menyembah patung-patung? Yakni orang-orang yang menyembah patung-patung tersebut meyakini bahwasanya patung itulah yang mencipta, yang memelihara alam semesta, yang mengatur semua urusan. Kalau anda kata, kau katakan ya, katakan ini didustakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwasanya patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut bukanlah diibadati dalam bentuk meyakini mereka sebagai pencipta, pengatur dan seterusnya, tapi sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Al-Qur'an Al-Karim. Wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw binyatan ala qabrin aw ghairah yad'una ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت Kalaulah dia menjawab ketika ditanya apa definisi menyembah patung-patung. Kalau anda kata dia katakan bahwasanya Menyembah patung-patung adalah ketika mereka menganggap patung-patung ini yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur segalanya. Katakan anggapan ini didustakan oleh al quran al Karim. Ini batil, nggak mungkin. Bahkan orang-orang musyrik sekarang yang bukan beragam Islam, yang menyembah patung-patung dengan berbagai macam ragam patung-patung yang mereka buat, tidak pernah meyakini patung-patung itulah yang mencipta. Tidak pernah meyakini patung-patung itulah yang memelihara mereka, tidak. Tapi semua adalah merupakan simbol-simbol yang akan menjadi perantara mereka kepada Tuhan yang di atas. Ini ditentang oleh Al-Quran. Wa in qal, jika dia menjawab, maksud beribadah menyembah berhala-berhala ini yang diperbuat oleh orang musyrik yang terdahulu adalah bahwasanya mereka sengaja hati mereka, yakni sengaja datang kepada mengibadati eh, datang kepada batu-batuan, patung-patung, atau bangun-bangunan di atas kubur dan seterusnya yang mereka di sana berdoa kepada Allah terkadang berdoa muja kepada yakni benda-benda ini kemudian mereka menyembelih di sana dan berkata sesungguhnya mereka inilah yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala mereka inilah yang akan menjauhkan daripada eh, yakni mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dengan perantaraan mereka segala macam mara bahaya daripada kami. Dengan berkah mereka, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kami keberkahannya. Fakul sadaqta. Katakan ya benar. Benar sekali. Wa huwa fi'lukum indal ahjar wal abniyah. Begitu pula yang akan perbuat dari sisi batu-batuan, bangunan-bangunan yang akan kultuskan yang dibangun di atas kubur wal abniyah allati al kubur وهذا فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها Fahada aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fahuwal matlub. Katakan kepadanya, saya ulangi kembali. Saya ulangi kembali agar antum semuanya bisa memahaminya. Kalaulah dia mengatakan, syirik itu menurut kami adalah menyembah berhala. menyembah patung-patung, batu-batuan. Katakan, apa itu definisi menyembah patung-patung? Apakah maksud menyembah patung-patung adalah mereka meyakini patung-patung ini mencipta, memelihara alam semesta, mengatur semua urusan, mendatangkan manfaat, mendatangkan mendorat? Kalau anda kata ini keyakinanmu, maka ini keyakinan telah didustakan oleh Al-Quran. Bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu tidak pernah meyakini patung-patung mereka itu mencipta. Hanya Allah yang mencipta. Jika ditanyakan kepada mereka wala in sa'altahum khalaqas samawati wal ard la Allah. Jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ini jawaban yang pertama. Katakan jika ini yang kau anggap bahwasanya menyembah patung aja adalah meyakini mereka bisa mencipta dan seterusnya, ini batil. Kemudian kalau dia berkata Bukan itu. Makna menyembah berhala yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin yang dahulu adalah bahwasanya mereka datang kepada berhala-berhala ini, batu-batuan ini, kemudian kuburan-kuburan ini, mereka menyembelih di sana, mereka berdoa di sana dengan harapan ini semua sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu taala. Katakan, kalau itu kesyirikan yang masukkan yang diperbuat oleh orang-orang terdahulu, katakan itu pula yang telah kalian perbuat sekarang. Di sisi kuburan-kuburan yang akan kultuskan, batu-batuan yang akan keramatkan, dan lain-lain. Maka berarti dia telah mengakui bahwasanya menyembah berhala yang dimaksudkan adalah yakni sebagai perantara dan itulah yang kita inginkan. Ini bantahan syubhat. Ini bantahan syubhat ikhwan kuat sekali. Kuat sekali bantahannya. Saya ulangi kembali. Kita ulang-ulang agar antum paham semua. Kalau mereka mengatakan bahwasanya syirik itu kalau dia mengatakan aku tidak berbuat kesyirikan karena syirik itu adalah menyembah patung-patung dan aku tidak pernah menyembah patung-patung katakan kepadanya apa itu definisi menyembah patung-patung apa itu definisi beribadah kepada patung-patung kalau dia kalau dia mengatakan bahwasanya yakni patung-patung ini beribadah kepada patung-patung ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka menganggap bahwa saya patung-patung ini yang mencipta yang berikan rezeki seterusnya katakan anggapan ini adalah anggapan yang batil yang dibantah oleh oleh Al-Qur'an karena orang-orang musyrikin terdahulu tidak pernah meyakini patung-patung ini yang mencipta yang memberikan manfaat dan mudarat jika dia katakan yakni yang kedua penafsiran yang kedua jika dia katakan bahwasanya maksud daripada menyembah patung-patung yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin pada masa yang lampau adalah mereka mendatangi patung-patung ini, batu-batuan ini, kuburan-kuburan ini dan mereka berdoa di sana, menyembelih di sana, meminta di sana dengan anggapan bahwasanya berhala-berhala inilah atau makhluk-makhluk inilah yang menjadi perantara mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Kalaulah dia mengatakan inilah dia makna menyembah berhala-berhala yang Allah haramkan, katakan itu pula lah yang akan perbuat sekarang. Di sisi kuburan-kuburan yang kalian keramatkan, yang kalian kultuskan, yang kalian puja, yang kalian menyembelih di sana. Fala ilaha illallah ikhwan rahimakumullah. Berapa banyak kaum muslimin jika ada orang-orang yang sakit di antara mereka tergelincir ke dalam kesyirikan. Dia lepas nazarnya jika sembuh sakit si fulan, jika sembuh sakit anakku aku akan sembelih di kuburan si fulan. Dia sembelih di sana. Dia lepas nazarnya di sana. Fala ilaha illallah. Banyak sekali. Bahkan dia datang ke sana, wah Syekh Fulan, jikalah eh, e, sembuh penyakitku, aku akan menyembelih di sisimu, di sisi kuburanmu. Ini adalah merupakan amalan-amalan orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperbuat oleh orang-orang yang tergencet dalam kesyirikan di masa ini. Wa yuqalu lahu aidan qawluka asyirku ibadatul asnam hal muraduka anna syirka makhsusan bihada? وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك Kemudian sebagai tambahan juga katakan kepadanya Ketika engkau mengatakan syirik itu adalah menyembah patung-patung, apakah maksudmu bahwasanya syirik hanyalah khusus dengan menyembah patung-patung saja? Dan sesungguhnya bergantung kepada orang-orang saleh, berdoa kepada mereka tidak masuk ke dalam definisi syirik menurutmu? Fahada yarudduhu ma dzakarahu Allah fi kitabih. Kalau ini yang kau katakan bahwasanya syirik itu adalah khusus menyembah patung saja, bahwasanya bergantung kepada wali-wali, kepada orang-orang saleh, meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, bukan termasuk ke dalam kesyirikan, katakan bahwasanya ini dibantah oleh Al-Qur'an. Dibantah oleh apa-apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, min kufri man ta'allaqa 'alal malaika atau Isa abis salihin. Katakan kepadanya, kalaulah engkau anggap syirik itu hanyalah menyembah patung-patung saja secara khusus, bahwasanya bergantung kepada orang-orang salih berdoa kepada mereka bukan masuk ke dalam kesyirikan, katakan ini ungkapanmu ini dibantah oleh Allah dalam kitabnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang bergantung kepada malaikat-malaikat bergantung kepada Isa bin Maryam, bergantung kepada orang-orang saleh. Sebagaimana telah kita sebutkan, fala budda an yuqirra laka أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب maka pasti dia akan katakan bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia menyembah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik berupa orang-orang saleh itu masuk ke dalam kesyirikan baik berupa orang-orang saleh maupun nabi itu masuk ke dalam kesyirikan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maka telah tercapailah tujuanmu Maka berkata Syekh Muhammad, "Wasirrul mas'alah annahu idza qala ana la usyriku billah, faqul lahu wa masyirku billah." Intinya, Inti permasalahan ini kesimpulannya jika dia berkata aku tidak berbuat syirik kepada Allah katakan apa itu syirik menurutmu fasirhu huri terangkan kepadaku fa in qala huwa ibadatul asnam kalau dia mengatakan syirik itu adalah menyembah patung faqul wa ma ma'na ibadatul asnam katakan kepadanya apa itu makna wa ma ma'na ibadatul asnam apa itu makna yang kamu masukkan dalam mengibadati patung-patung menyembah patung-patung Fasirhuli, terangkan kepadaku. Fa in qala ana la a'budu illallah. Andai kata dia berkata, aku tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Fakul, ma ma'na ibadatillah. Apa itu maksudmu beribadah kepada Allah semata? Fasir hali, terangkan kepadaku makna ungkapanmu aku hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in fassaraha bima bayyanahu alquran quran almatlub matlub. Jika dia tafsirkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, maka telah tercapailah tujuanmu. Wa in lam ya'rifhu Andai kata dia nggak ngerti apa makna beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala itu apa, fakaifa yad'i syai'an wa huwa Bagaimana dia mengklaim sesuatu perkara yang tidak dia mengerti, yang tidak dia pahami? Wa in fassara dzalika bighairi makna bayanta al-ayat al-wadihat. Jika dia menafsirkan makna yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makna syirik yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang bukan sebenarnya. Maka jelaskan baginya ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran Al-Karim yang menerangkan apa itu makna syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayanta lahul ayati al-wadihat fi makna syirik billah wa ibadat al-awthan. Jelaskan kepadanya apa itu makna syirik yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi zaman bi'ainih. Katakan kepadanya apa yang diperbuat pada masa ini sekarang ini oleh orang-orang yang bergantung kepada kubur dan seterusnya itulah dia kesyirikan yang terjadi pada orang-orang yang terdahulu. Wa anna ibadatallahi wahda la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum. Dan sesungguhnya sesungguhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mempersekutukannya yang kita perbuat itulah yang diingkari oleh oleh yang diingkari oleh mereka terhadap kita yang mana mereka berteriak-teriak menentang kita sebagaimana berteriaknya saudara-saudara mereka sebelumnya ketika mereka berkata aja'al al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab bagaimana Muhammad akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi tuhan yang satu alangkah anehnya apa-apa yang dikatakan oleh Muhammad Katakan kepadanya, terangkan kepadanya bahwasanya kalaulah mereka e, berteriak mengatakan kita, kitalah yang berbuat kesyirikan, maka sama halnya sebagaimana orang-orang musyrikin terdahulu yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin Muhammad menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi tuhan yang satu? Allahu akbar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajmain. Akan berbalik standar. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW agar orang menyembah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah SWT, dianggap mereka sebagai bentuk perkara yang aneh. Ya, mengurangi hak-hak Allah SWT. Menurut mereka yang namanya ibadah itu adalah memuja sen Allah SWT, minta kepada sen Allah. Itulah tauhid menurut mereka. Terbalik pandangan mereka. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah eh, penjelasan tentang kasus subhat insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan penjelasan tentang ini wallahu taala alam wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu khair kepada Ustaz uh, sebelum kita mengangkat satu penelpon kita bacakan uh, ada pesan singkat uh, pertanyaan dari hamba Allah dari 0852727828 sekian sekian sekian. Ustadz, bagaimana menjawab subhat dari orang-orang yang meminta di kuburan? Kami kan orang Islam, sedangkan orang yang di zaman Nabi adalah orang kafir. Demikian Ustadz. Baik. Bismillah, Alhamdulillah, Dan ini pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana menjawab subhat orang-orang yang meminta di kuburan Musa? kami ini kan orang Islam. Sedangkan orang-orang dahulu kala itu mereka orang-orang musyrik. Kami ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka itu dahulu kala orang-orang musyrik yang dikatakan musyrik karena mereka enggak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebenarnya pertanyaan ini kelak akan dijawab oleh Syekh Muhammad sendiri dengan detailnya. Di penjelasan-penjelasan yang akan datang kita akan jelaskan secara rinci dan sekarang kita akan jelaskan secara global, katakan kepadanya, apa yang kemasukan dengan aku ini orang Islam, mereka itu orang-orang musyrik. Katakan kepadanya apa itu? Apa itu definisi Islam yang yang kau pahami? Karena Islam memiliki definisi. Islam adalah al-istislamu lillahi ta'ala wahdahu taah wal inqiyadalah lah wal ibadatilah Makna Islam itu adalah berserah diri, pasrah, mengikhlaskan diri dalam beribadah dan taat kepada Allah swt, semata, tunduk kepada Allah swt. semata. Ini Islam yang dibangun atas lima pilar. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah berpuasa dan yang kelima haji. Kemudian kesalahan yang fatal adalah pada pilar yang pertama. Dia nggak paham apa itu, apa itu mana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Katakan kepadanya, kalaulah hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja orang telah dianggap dia itu muslim, pasti selamat dan pasti tidak akan masuk neraka. Katakan orang-orang munafik mengatakan hal yang sama, tapi mereka dibakar di kerak-keraknya neraka. Bukankah Abdullah bin Ubay mengatakan juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Bukankah mereka juga salat dan seterusnya? Makanya kesaksian bukanlah hanya sekedar mengucapkan saja. Kalaulah hanya sekedar mengucapkan akan selamat orang-orang munafik. Kesaksian dibutuhkan banyak syarat yang harus diterangkan. Ilmu tentang apa-apa yang disaksikan. Sementara kaum muslimin banyak yang ngerti tentang apa-apa yang disaksikan. Dia tidak ngerti makna syahadat. Apa konsekuensinya dan seterusnya. Dan itu insya Allah ta'ala eh, kita akan jelaskan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ah, dengan saya siapa dengan? uh, saya Edi Ahmad dari Singapura, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, selamat berkenalan Pak Tuan Ustaz. Ya, okay. ya. Fadal, silakan. Uh, di sini saya ingin bertanya Pak ya. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Pada Pak Ustaz, bagaimana untuk mendapatkan makanan yang halal dan bersih di dalam Islam? Uh, di dalam Islam kita harus mendapatkan makanan yang sedemikian. Akan tetapi di negara-negara yang berbilang bangsa dan berbilang agama, orang-orang yang menjual makanan-makanan dan minuman-minuman siap sedia kebanyakan dari non-muslim yang ya. tidak bersih di dalam akidah muslim ya, seperti tidak berhadas dan juga tidak mandi junub. Ada ya. yang makanan-makanan yang dijual tersebut yeah. dikira kotor dan haram. Ya. Ya. Nah, juga orang-orang Islam yang menjual makanan-makanan dan minuman ya. yang dibeli dari non-Muslim ada pendapat yang mengatakan halal, ada yang mengatakan sebaliknya. Yeah. Saya jadi bingung Pak. Harap Bapak Ustaz memberi pendekatan yang terbaik Pak. Taib. Itu saja Jack. Pak, ya. saya Pak. Terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Jazakallah khairan. Ya baik, uh, dia ada kaitannya dengan masalah akidah. Walaupun agak jauh kaitannya, kita akan kaitkan saja insyaallah taala. Uh, tentang perkara makanan perkara makanan itu adalah perkara yang luas dalam Islam. Kaidahnya eh, Allah tak halalkan segala macam perkara yang baik-baik. Ya, mengenai sifat Rasulullah SAW, yakni ahalalakum at-tayyibat wa harrama 'alaikum al-khaba'ith. Ahalalahum at-tayyibat wa harrama 'alaikum al-khaba'ith bahwasanya Nabi SAW menghalalkan bagi umatnya perkara yang baik-baik, mengharamkan terhadap umatnya perkara yang keji-keji. Maka hukum asal makanan adalah seluruh bentuk makanan hukum asalnya adalah boleh jika dia itu baik. Ya. Yang dilarang oleh Islam itu saja yang haram dalam perkara makanan. Maka kita akan berupaya menjelaskan kaidah-kaidah dalam makanan yang diharamkan dalam Islam. Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran beberapa perkara yang diharamkan dalam yakni makanan. Qul la ajidu فيما أوحي علي فيما أوحي على على طاعم يطعمه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون macatan أو دما masfuhan أو لحم خنزير katakan Muhammad tidak aku dapati dalam Al-Qur'an daripada apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan terhadap orang untuk makannya kecuali jika dia bangkai makna bangkai adalah ma mata hatfa'an fi hewan binatang ternak yang mati sebelum disembelih itu namanya bangkai. Yang kedua, aulahma zir, ah, Audaman masfuhan aulahma zir. Yang kedua, darah yang mengalir. Maka darah adalah merupakan perkara yang keji dan najis hukumnya dimakan. Sebagian orang-orang darah itu dikeringkan kemudian dia dia potong-potong, dia goreng, naudzubillah itu haram. Bangkai ah, darah itu adalah perkara yang haram. Yang ketiga, aulah zir atau babi, daging babi. Dan bukan hanya daging saja ketika Allah haramkan dagingnya maka Allah haramkan seluruhnya ya ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim hanya sedikit sekali kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tentang perkara makanan, ya, tentang perkara binatang-binatang, bahwa beliau mengharamkan setiap binatang-binatang yang buas dan memiliki taring itu ini haramkan. Semua binatang yang sifatnya buas dan bertaring maka itu haram. Seperti harimau, singa, anjing, kucing dan seterusnya yang dia memang bertaring dan dia memang buah semangsa. Ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah dalam masalah makanan makanan haram diharamkan. Yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah setiap bentuk hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh maka haram dimakan. Contohnya perintah untuk membunuh membunuh perintah untuk membunuh tikus, maka tikus haram dimakan. Perintah untuk membunuh ular, maka ular haram dimakan. Karena kita diperintah, diperintahkan hanya untuk membunuhnya saja. Jumpa dibunuh, bukan untuk bukan untuk dimakan. Ya, untuk dibunuh. Maka semua binatang yang kata Rasulullah khamsun yuqtalna fil hilli wal haram ada yang binatang yang dibunuh di mana berada di tanah haram atau di luar haram. Ini semua hewan haram. Kalajengking, ular, burung al hada atau burung elang. Ini al-ghurab, burung gagak, ini perkara-perkara yang haram dimakan, yang haram dimakan. Jadi semua binatang binatang yang ada perintah untuk bunuhnya haram dimakan. Kaidah berikutnya, kaidah yang keempat, semua binatang yang diharamkan untuk e, membunuhnya maka diharam juga dimakan. Kalaulah membunuhnya haram, bagaimana pula kita akan makannya? Tanpa harus membunuhnya terlebih dahulu sebagaimana Allah Subhanahu taala contohnya ya sebagaimana Rasulullah mengharamkan e, untuk membunuh semut ya kecuali jika dia menyakiti dan seterusnya maka hukumnya haram makan semut dan sejenisnya sebagaimana Allah mengharamkan untuk membunuh kata atau kodok ketika haram dibunuh maka haram dimakan sebagaimana Allah mengharamkan untuk membunuh kucing bahwasanya ada seorang yang disiksa di neraka gara-gara dia menyiksa kucing sehingga terbunuh, tewas, nggak diberi makan dan dia kurung. Maka semua binatang-binatang yang diharamkan untuk membunuhnya, maka dia haram dimakan. Ini kaidah-kaidah dalam masalah makanan. Kemudian masalah-masalah makanan lebih dekat dikembalikan kepada urf kebiasaan kebiasaan orang banyak. Jika orang banyak menganggap itu perkara yang baik, perkara yang yakni yang halal, yang tayyib, yang halal dan yang baik, maka kita kembalikan kepada kebiasaan orang banyak. Seperti cacing. Sebagian orang ada makan cacing. Sebagian orang. Tetapi jika dipresentasikan dengan kebanyakan manusia yang jijik melihatnya, maka ini menunjukkan ini adalah perkara yang khabaith, perkara yang keji, yang haram dimakan, dan seterusnya. Adapun kaitan dengan masalah sembelihan orang-orang kufar, apa-apa yang disembelih oleh orang-orang kufar, e, seperti ayam dan kambing atau lembu, apa-apa yang disembelih oleh orang kufar dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sembelihan ahlu kitab, sembelihan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Maka hukumnya halal memakan sembelihan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memakan sembelihan yang disembelih oleh seorang wanita Yahudi. Dia sembelih kambing, dia hidangkan kepada Rasulullah SAW dan dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sembelihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai ahli kitab halal untuk dimakan. Allah mengatakan wa ta'amukum halal lahum wa ta'amu uh, uh, Allah katakan wa ta'am wa ta'amuhum halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan mereka halal untuk kita. Makna makan di sini adalah yang disembelih dan makanan kita halal untuk mereka. Jadi ini hukum masalah sembelihan. Jadi jika datang daging dari negeri-negeri Alkitab yang mereka didominasi oleh orang-orang Alkitab, orang-orang Nasrani contohnya ataupun orang-orang Yahudi, hukum asalnya boleh dimakan. Yang kedua, sembelihan selain daripada ahlu kitab yang dalam bahasa Arabnya ahlul authan atau ahlul wathan agama-agama berhala paganis selain daripada agama yang dari langit turunnya apakah dia Hindu, Buddha, Konghucu, Sintoisme dan seterusnya ya majusi maka haram memakan sambelihan mereka ini adalah masalah sambelihan. adapun makanan-makanan lain yang bukan sambelihan, maka jika dia halal sumbernya halal kita makan mungkin orang-orang kufar mereka memiliki pabrik membuat makanan-makanan dimakan oleh kaum muslimin dikonsumsi oleh kaum muslimin selama dia bukan sambelihan dan bahan-bahannya halal maka halal kita makan tergantung apa-apa yang mereka mereka hidangkan kepada kita ya ini perkara dalam masalah makanan dan dia perkara yang luas maka jangan dipersempit bukan setiap orang-orang kafir menjual makanan kepada kita nggak boleh dimakan selama memang makan tersebut halal maka halal kita makan dan kembali masalah hal ini mengacu kepada kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan wallahu taala a'lam Baiklah kita angkat satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan dengan siapa Pak? Amon nah, di Batu Besar. Batu Besar ya silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar uh, ceramah dari dai kondang lah di negeri kita ini. Dia bilang tidak ada salahnya bertawasul kepada ahli kubur yang mana kita ketahui kesalehannya di masa hidupnya asal tidak dijadikan sandaran yang seperti ini gimana Ustaz? mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafadhal Ustaz uh yang dijadikan sebagai sandaran dalam agama kita, hujah dalam agama kita adalah kalamullah, kalamu Rasulullah, ijma'us sahabah. Yang dijadikan sebagai landasan kita dalam beragama bukanlah perkataan si fulan ataupun alan, perkataan da'i fulan, da'i alan. Tapi yang dijadikan hujah dalam Islam adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itulah dia yang dijadikan standar dalam hujah. Maka mengenai tawassul itu perkara agama dan perkara agama bukanlah kita yang berhak berbicara. Agama ini milik Allah, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak berbicara. Kapan tawasul dibolehkan, kapan tidak dibolehkan? Semua mengacu kepada dalil. Dan kita telah mengulang-ulang perkara ini bahwasanya dalam Islam yang ada ke, penjelasannya daripada dalil dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah hanya tiga perkara saja yang dibolehkan dalam tawasul. Pertama bertawasul kepada Allah dengan perantaran nama-namanya yang mulia dengan sifat-sifatnya ini yang jelas. Dalam Al-Quran ada dalilnya. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terpuji, yang mulia, yang nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepadanya, memintalah, memintalah dengan menyebutnya. Katakan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Ini tawassul yang boleh. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh yang diperbuat oleh seorang hamba dia bertawasul dengan puasanya, dengan membaca Qur'annya dan seterusnya, bertawasul dengan berbakti kepada orang tuanya. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang tiga orang sebelum kita yang mereka masuk ke dalam gua dan gua seketika tertutup pintunya, jatuh batu di atas menutup pintu gua, maka masing-masing bertawasul dengan amalannya. Ada yang bertawasul dengan baktinya kepada orang tua, ada yang bertawasul dengan e, muamalahnya kepada pekerjanya, yang dia tumbuh oh, tumbuhkan dia kembangkan harta pegawai yang tidak mengambil gajinya sehingga menjadi harta yang banyak dia bertawasul dengan amalnya ini yang ketiga bertawasul dengan meninggalkan kemaksiatan meninggalkan perzinahan ketika dia mampu untuk melaksanakannya maka dengan doa mereka ini dan inilah doa yang paling manjur yang mustajab karena ini yang paling ikhlas menurut mereka Allah kabulkan doa mereka yang ketiga bertawasul dengan perantara doa orang-orang yang hidup orang-orang saleh yang masih hidup yang kita yang hadir di hadapan kita kita katakan kepadanya wahai syekh fulan wahai wahai wali fulan atau katakan kepadanya wahai syekh fulan tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakitku ini yang dibolehkan sebagaimana perbuatan para sahabat sahabat Rasulullah sebagaimana seorang perempuan yang selalu kesurupan datang kepada Rasulullah meminta doa Rasulullah seorang yang buta meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan butanya sebagaimana amalan para sahabat di mana Umar meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah SWT untuk diturunkan hujan. Ini tawasul dalam Islam yang dibolehkan. Ini dalilnya semuanya jelas. Dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah. Adapun tawasul-tawasul yang lain, yang melalui perantaraan-perantaraan hak seseorang ataupun jah kedukan seorang, barokah seorang, semuanya adalah merupakan tawasul yang tidak ada keterangan dalam hadis-hadis yang sahih yang wajib ditolak. Syalbani rahimah ta'ala menyebutkan semua hadis-hadis mengenai tawasul dengan selain tiga perkara ini, seluruh hadis-hadisnya bermasalah. Ada yang palsu, ada yang terputus, dan ada yang eh, ditinggalkan, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Untuk lebih jelas perkara tawasul ini kembalilah kepada kitab yang paling terbaik dalam mengenai tawasul, tawasul kitab ini karena Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala kaidah jadilah fit tawasul wal wasilah. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair kepada Ustaz. Baiklah sebelum kita mengangkat penelpon, uh, kita bacakan <clears throat> satu pesan singkat dari Akhi Yusuf Khilaul dari Pasir Gudang Johor Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya kalau kita ziarah ke kuburan orang alim, apa yang harus niatkan dan lakukan agar tidak melanggar syariat? Terima kasih atas Taip. jawabannya. Waduh Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sallallahu ba'd. Uh, ada hal-hal yang harus kita pahami dalam masalah ziarah. Bahwasanya kita menziarah kubur itu tujuan utamanya adalah kembali kepada kita sendiri untuk mengambil iktibar daripada orang-orang yang telah meninggal agar kita teringat kepada kematian. Makanya kata Rasulullah SAW, Ah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka kunjungilah dia. Sungguhnya dia mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Mengingatkan kita kepada kematian. Dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Akhiru zikra hadhi min ladzatil maut. Perbanyaklah mengingat kematian yang memutuskan segala macam bentuk kelezatan. Jadi ini perkara pertama yang harus dipahami bahwasanya ziarah itu tujuan utamanya adalah kembali kepada kita. Kalaulah tujuan utamanya hanyalah sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni orang yang telah meninggal, maka itu dapat dilakukan dimanapun kita berada. Baik di rumah, baik di kantor, sedang sholat, silahkan doakan orang-orang yang telah meninggal Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya, mengabulkannya. Jadi tujuan pertama adalah kembali kepada kita. Baru tujuan yang kedua, kembali kepada orang yang telah meninggal, manfaatnya agar mereka didoakan. Ketika Rasulullah SAW ziarah ke kuburan Al-Baqi diikuti oleh Aisyah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang kucapkan jika aku masuk kuburan? Berkata Aisyah, katakan, Assalamualaikum ahla dihar, minal mu'minin, katakan keselamatan kepada kan wahai orang-orang yang telah terkubur daripada orang-orang Islam, orang-orang beriman antum salafun wa nahnu lakum bil athar. Kalian mendahului kami, kami akan mengikuti kalian. Yaghfirullah lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kamu dan mengampuni kami semua. Ini doa yang kita ucapkan ketika ziarah dan beberapa dengan beberapa redaksi. Jadi tujuan kedua adalah mendoakan orang-orang yang telah meninggal, siapapun dia. Apakah dia orang alim? Kita doakan semoga Allah SWT memberikan baginya rahmat, mengampuninya dengan ilmunya dan seterusnya. Atau ataukah dia orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik selama dia masih mukmin kita doakan dia semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Ini tujuan yang kedua dalam dalam menziarah kuburan. Agar kita mendoakan orang-orang alim. Orang-orang yang lain pun semuanya kita doakan. Nggak khusus kepada orang-orang alim. Yang ketiga yang harus kita pahami bahwasanya dilarang kita berniat safar untuk yakni berpayah-payah hanya sekedar untuk mengunjungi kuburan. Ini perkara yang dilarang. Nggak boleh kita uh, mati-matian mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, bekerja keras, punya niat, dan dianggap itu ibadah untuk mengunjungi makam-makam tertentu. ini bagian daripada perkara yang dilarang. Berkata Rasulullah, La tushaddur rihal illa ila thalathati masjid. Tidak boleh seorang berpayah-payah diri, menyulitkan dirinya, bekerja payah untuk mengumpulkan segala macam hartanya, kekuatannya untuk musafir bepergian kecuali ke tiga tempat. Apa itu? Tiga tempat tersebut. Baitullahil Haram, Al-Masjid Nabawi, dan Al-Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Inilah yang dibolehkan kita yakni mengumpulkan uang bersungguh-sungguh untuk berupaya untuk berangkat ke sana dengan berbagai macam cara-cara yang kita tempuh. Adapun ziarah kepada kuburan-kuburan secara khusus orang alim manapun juga dia Misalnya ada kita dengar orang alim, Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia berkubur di Mesir. Enggak boleh kita datang ke Mesir hanya dengan tujuan utama untuk mengunjungi kuburan Imam Syafi'i rahimahullah taala, enggak boleh. tahu kuburan Rasulullah sendiri, enggak boleh tujuan utamanya. Tujuan kita adalah melaksanakan ibadah haji, mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, bukan mengunjungi kubur Rasulullah sebagai tujuan utamanya. Sebagaimana datang oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala. Dia hanya mengikut saja. Tujuan pertama adalah mendatangi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian etika kita ketika di kuburan adalah kita mengangkat sandal, sebagaimana yang diperbuat oleh yakni salah seorang sahabat dia memakai sandalnya di kuburan Karangan kuburan maka Rasulullah perintahkan dia untuk mengangkat sandalnya kemudian kita tidak boleh menduduki kuburan tidak boleh kita sholat ke arah kuburan tidak boleh kita berdoa ke arah kuburan berdoalah ke arah kiblat ini adab-adab yang berlaku untuk semua kuburan. Baik di kuburan orang saleh, kuburan wali-wali ataupun kuburan orang biasa. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kita angkat penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Dari siapa dan dengan dari mana, Pak? Uh, eh, dari ya, Mbak Allah di Legenda Malaka, Pak. Oh ya. Uh, mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz. Uh, saya ingin mohon penjelasan mengenai ada beberapa hal umpamanya seperti yang sedang santer sekarang ini yaitu mengenai makruh menjadi haram yaitu merokok kedua menyembelih kor korban dalam pembuatan jembatan umpamanya kepala kerbau ditanam dan ketiga saya tidak mengerti masalah Syiah dan Sunni sebab di daerah kami di sini Riau tidak ada mengenai Syiah dan, dan Sunni malah pernah saya ke Jawa terus terang aja saya Jawa malah masalah Syiah dan Sunni sangat selalu diperbincangkan. Hanya gitu aja Pak Ustaz, mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Bagian daripada akidah muslim akidah seorang mukmin bahwasanya at-tasyri'u haq haqqun lillahi tabaraka ta'ala membuat syariat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan milik manusia. Yang berhak mengatakan halal Allah. Yang berhak mengatakan haram Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya tentunya sallallahu alaihi wasallam yang membawa misi agama ini. Yang berhak mengatakan wajib adalah agama ini sendiri. Allah, Rasulullah, sahibus syariah. Barang siapa yang menghalalkan suatu perkara yang Allah haramkan atau sebaliknya maka dia telah menempatkan dirinya sama dengan Allah Subhanahu taala dalam melaksanakan membuat syariat. Makanya Allah Subhanahu taala katakan am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'tan billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, syarikat-syarikat yang membuat syariat-syariat? Am lahum syuraka syara'u lahu minaddin yang dalam yang telah membuat bagi mereka syariat malam ya'dzan bihillah yang tidak pernah Allah Subhanahu taala izinkan. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dikatakan mereka menyembah berhala eh, menyembah para pendeta-pendeta mereka bukan dalam makna sebenarnya mereka itu sujud kepada pendeta-pendeta mereka menyembahnya, memujinya tidak, mujanya tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu taala berfirman dalam kitab yang mulia, "Ittakhadhu ahbarahum wa arbaban min dunillah." mereka telah mengangkat para alim ulama mereka, para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Ketika itu seorang sahabat yang berasal daripada agama Yahudi yang bernama Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum." Kami tidak pernah merasa menyembah ber, e, yakni pendeta-pendeta kami. Maka Rasulullah menjawab, "Bukankah mereka menghalalkan apa, apa, yang haramkan, kemudian kan halalkan juga?" Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian mengharamkan juga sebagaimana mengikuti mereka? Berkata Adi, "Ya Rasulullah." Bala ya Rasulullah, berkata Rasulullah, "Fatilka ibadatuhum." Maka Rasulullah menjawab, "Itulah makna beribadah menyembah mereka." Mengikuti para pendeta-pendeta mereka dalam halal, dalam haram yang berbalik dengan apa, -apa Allah tetapkan itu maknanya adalah menyembah mereka sebagai Tuhan, menjadikan mereka sebagai Tuhan. Maka di antara jenis-jenis kesyirikan adalah asyirku fit tasyri', syirik dalam masalah membuat syariat. Makanya ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Bukanlah perkara yang mudah menghalalkan suatu. Bukanlah perkara yang mudah mengharamkan suatu. Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama kita ini ikhwan rahimakumullah adalah agama yang syamil, kamil, sempurna, mencakup. nas nas yang lengkap. Segala perkara yang datang belakangan akan dikembalikan kepada nas-nas yang telah terdapat dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak akan dapat berubah. Ya, yang haram tetap haram, yang makruh tetap makruh, yang wajib tetap wajib, tidak pernah berubah. Salat lima waktu yang wajib berubah menjadi sunnah contohnya tidak pernah. Zina yang haram gara-gara dilegalkan, diberikan upeti dan seterusnya maka menjadi haram menjadi halal tidak tidak akan pernah selama lamanya berubah yang halal halal yang haram haram karena agama ini semuanya jelas berkata Rasulullah dalam hadis yakni An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu kan Bukhari Muslim innal halala bayyin wa innal harama bayyin yang halal jelas yang haram jelas umur umur mustabihat. Tapi di antara kedua perkara ini ada perkara-perkara yang samar-samar la lamuhun katsirun minnas yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, menurut Syekh Utsaimin taala maknanya sebagaimana perkara yang samar-samar yang enggak diketahui oleh sebagian orang, maka sebagian orang mengetahuinya. Sebenarnya jelas semua, yang halal jelas, yang haram jelas. Cuma ada orang-orang yang enggak mengetahui perkara-perkara tertentu yang menurut sebagian mereka ini perkaranya kayaknya makruh ini ini kayaknya haram menurut sebagian mereka karena mereka masih dalam syubhat ya seperti rokok sebagian orang ada mengatakan itu makruh sebagian orang ada mengatakan itu haram tapi ketika kita kembali kepada nas nas syariat baru kita akan jelas sekali jawabannya bukan lagi menjadi perkara yang mustabihat bagi kita yang mengerti perkara rokok bukan masuk ke dalam perkara yang ketiga yang kata Rasulullah ubainahum ya, ubainahum umur mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar remang-remang. Bagi orang-orang berilmu, perkara rokok perkara yang maklum, jelas keharamannya. Apa dasar-dasarnya ikhwan barakallahu fikum ajma'in? Banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan konsep Islam kembali kepada dua perkara. Jika kita simpulkan Islam ini ada pada dua perkara. Jalbul manafi, daf'ul madar mendatangkan semua yang bermanfaat, menolak semua yang mudarat. Dari kaidah ini saja akan terang sekali perkara yang halal itu halal, yang haram itu haram. Semua yang merusak manusia haram. Jika itu yang mendominasi haram. Karena tidak ada ikhwan rahimakumullah barakallahu fikum tidak ada sesuatu yang dia rusak sepenuhnya. Dia ada kerusakannya tapi ada manfaatnya jelas. Sampai-sampai khamar Allah SWT terangkan mengenai khamar Allah katakan Eh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ithmun kabir wa ma nafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang perkara khamar, katakan keduanya adalah dosa besar tapi memiliki manfaat bagi manusia. Manfaat, manfaat, manafi. Manfaat, manfaat. Kenapa Allah haramkan? Karena Allah mengatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Karena kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini kaidah. Tidak ada sesuatu yang dia itu jelek 100% tidak ada. Pasti di sana ada mandung manfaat-manfaat. Sampai-sampai penciptaan iblis alaihi la'natullah di dalamnya ada kemudaratan dan ada kemaslahatan. Semua ada kemaslahatan. Ya, ada mudarat. Dengan adanya iblis, banyak orang-orang tertipu, mengikuti iblis, tentara iblis terusnya. Tapi dengan itu pula akan muncul orang-orang beriman, dan seterusnya, penentang-penentang tentara-tentara iblis, semuanya kita lihat dan timbang dari sisi maslahat mudarat. Jadi jelas sekali. Ya. Seperti perkara ya, rokok itu jelas sekali kita meneliti kaidah-kaidah dalam agama. Rasulullah mengatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh ada konsep membahayakan dan tidak boleh pula dibahayakan. Ini konsep mencakup segala perkara perkara jual beli dan perkara muamalat, ya, perkara munakahat, semuanya nggak boleh kita membahayakan, nggak boleh dibahayakan, nggak boleh kita membuat kerusakan. Ya. Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan akan membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah SWT buat bumi ini dengan segala macam keindahannya, kebaikannya. Jelas sekali dari kaidah-kaidah ini. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan akan mencampakkan dengan diri kalian kepada kehancuran, kebinasaan yang dalil-dalil dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan semua perkara yang mendatangkan mudarat lebih banyak daripada manfaatnya perkara yang dilarang. Apalagi dalam perkara rokok. Ikhwan barakallahu fiikum ajma'in. Fatwa-fatwa ulama kita jelas bukan perkara yang samar-samar haram alal itlaq secara mutlak. Secara mutlak. Karena bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Apalagi bahayanya itu tercantum sendiri dalam kota itu sendiri. Dalam yang kosolaka ikhwan, orang-orang yang berakal dan akal yang sempurna, dia akan menjauhi yakni benda ini. Setiap orang akan baca, merokok dapat menyebabkan kanker, seterusnya, seterusnya. Ya. Impotensi dan seterusnya. Ini berarti menebut uh, menjelaskan kepada kita bahayanya rokok. Maka tidak mungkin agama se, se, semulia Islam ini menghalalkan perkara-perkara yang membahayakan seperti ini. Jelas sekali ikhwan barakallahu fikum ajmain. Jangan tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahli kesehatan. Mereka akan mengatakan, ini membahayakan. Candunya dan segala macam yang dikandung, dikandung dalamnya. Karena itu ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Perkara ini perkara yang maklum. maklum fid Bukan lagi perkara yang samar-samar. Maka rujuklah kepada fatwa-fatwa ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dalam... Ya, ada ada lagi pertanyaan tadi Ustaz mengenai menanam kepala kerbau itu. Tayyib, ya, menyembelih kepada sen Allah SWT. Ini tujukan untuk sen Allah SWT. Menyembelih supaya rumahnya tidak terganggu jin dan seterusnya. Ini adalah merupakan kesyirikan. Karena menyembelih adalah ibadah. Allah katakan, Fasali Rabbi konhar. Salat engkau karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Maka ini adalah kesyirikan dan haram dimakan. Bangkai itu adalah bangkai dan haram dimakan. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga mengenai Syiah dan Sunni. Kalau Syiah dan Sunni ya, penjelasannya membutuhkan waktu yang panjang. Hmm. Yang jelas Syiah itu adalah Eh, kelompok yang muncul eh, kemunculannya di di awal yakni pemerintahan Ali radhiyallahu taala yang diangkat sebagai moto mereka adalah mencintai Ahlul Bait. Kemudian dia galang masa untuk mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali. Dia karang-karang hadis-hadis mengenai keutamaan Ahlul Bait dan seterusnya. Kemudian berkembang, berkembang. Akhirnya mereka memuliakan Ahlul Bait setinggi-tingginya sampai mengkutuskan Ahlul Bait dan mereka kafirkan para sahabat pondasi agama mereka dibangun di atas taqiyah dalam agama yakni berpura-pura dalam agama berjumpa orang-orang yang setidak sepaham dengan mereka mereka akan berpura-pura taqiyah dibangun di atas agama mereka dibangun di atas uh, takfir sahabat mengkafirkan para sahabat sahabat Rasulullah SAW atau mencela para sahabat sahabat Rasulullah SAW dan agama mereka dibangun di atas yakni kultus yang berlebihan kepada imam-imam mereka dengan segala macam untuk penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya. Dan ini mungkin e, perkara-perkara yang menonjol daripada mereka karena itulah seolah-olah bumi ini dibagi menjadi dua. Kaum muslimin, muslimin sunni, muslimin syi. Padahal dalam muslimin sunni sendiri banyak sekali penyimpangan-penyimpangan masuklah ke dalam sunni ini mungkin di sana masuk paham mu'tazila dan seterusnya padahal dia bukan merupakan bagian daripada ahlu sunnah tapi karena kebencian mereka kepada para sahabat kemudian konsep mereka berbeda dalam masalah imamah dan seterusnya sehingga mereka begitu jauh daripada kaum muslimin sehingga seolah-olah Islam itu dibagi menjadi sunni dan syi'i wallahu taala alam